dan zaman suatu hari seperti hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 48. Wattaku yauman dan takutlah kamu pada suatu hari. Pada suatu hari, sini zaman, waktu, yaitu hari kiamat. Takutlah kamu kepada suatu hari turja'una fihi ilallah yang kalian akan dikembalikan kepada Allah pada hari itu. Jadi kata takwa digandengkan dengan zaman dan hari, yaitu hari kiamat. Karena pada hari itu akan berlangsung perhitungan, akan ditampakkan amalan-amalan manusia. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 123 Allah berfirman, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a." Dan takutlah kamu pada satu hari di mana satu jiwa tidak akan mampu mencukupi jiwa yang lain. Sedikit pun. Jadi dalam Al-Quranul Karim, kata takwa itu dikaitkan dengan yang pertama, kepada Allah. Yang kedua, kepada ikhob sanksi. Ya, pada sanksi. Kemudian yang ketiga dengan yaitu sanksi tadi itu ada dua macam, ada zaman, waktu dan ada makan, tempat. Kalau neraka itu ada tempat, tempatnya azab. Kalau waktu itu yaitu pada hari kia, hari kiamat. Kemudian adapun di dalam sunnah Nabi alaihi wasallam dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dari apa yang disebutkan tadi bahwa ada hadis-hadis Nabi SAW yang menggandengkan kalimat takwa kepada Allah juga kepada neraka dan kepada waktu. Selain itu kalimat takwa ini yaitu dikaitkan atau disambung dengan kalimat kedoliman dan kikir, sifat pelit dan kikir. Sebagaimana firman Allah, ittaqul zulma kepada perbuatan. Takutlah kamu dari berbuat zulum, menganiaya. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena berbuat zalim itu merupakan kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Semakin banyak orang berbuat kezaliman, semakin banyak kegelapan yang yang didapatinya. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Ya. Kemudian kata Nabi Alaihissalam, wattakus syuha dan takutlah kamu kepada sifat pelitin yang amat sangat. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena sungguhnya sifat pelit ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Sifat pelit yang sangat ini telah membawa mereka untuk menumpahkan darah-darah mereka. Saling bunuh-membunuh. Karena apa? Karena sifat ini. Wastahallu maharimahum. Dan menjadikan menjadikan mereka menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua. Di dalam hadis Nabi alaihi kalimat takwa ini dikaitkan dengan doanya orang-orang yang dizolimi. Hati-hati kita mendolimi orang lain. Menuduh seorang apa yang tidak pernah dilakukannya. Ini berarti zalim. Zulum. Kalau orang itu mendoakan yang jelek untuk si penuduh ini, maka akan kena. Pasti kena. Cepat atau lambat. Meskipun itu orang kafir, orang mujrim penjahat, kalau dia dizolimi dan dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka doanya terkabul. Walaupun orang bajingan, kalau dia dizolimi, dia tidak berbuat, dikatakan berbuat. Dia tidak mencuri, dia akan mencuri. Lalu dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Ketika Nabi Alaihissalam mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala an ke Yaman di antara wasiat beliau kepada Mu'ad wattaqi da'watal mazlum takutlah engkau wahai Mu'ad kepada doanya orang-orang yang dizalimi fa innahu laysa bainaha wa bainallah hijab karena antara mereka antara orang itu ya anta bainaha antara doanya orang yang dizolimi itu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada pembatas ya doanya diterima oleh Allah tidak ada penghalang doanya orang dizolimi dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian kalimat takwa juga dikaitkan dengan dunia berbagai syahwat yang ada dalam dunia ini. Sebagaimana difirman disabdakan oleh Nabi alaihi salatu dunia, "Fattaqud dunya nisa." Takutlah kamu kepada dunia, hati-hati. Kepada dunia ini. Dan takutlah kamu. Takwalah kamu kepada Allah terhadap wanita-wanita. Karena fitnahnya besar. Jadi fitnahnya dunia. Ujian di dunia ini banyak. Maka kita disuruh berhati-hati Waspada kepada dunia Kemudian kalimat takwa juga dalam sunnah Nabi Dikaitkan dengan Hal-hal yang diharamkan Ittaqil maharim Takun abadan nas Kata Nabi SAW Takutlah engkau dari hal-hal yang diharamkan Niscaya engkau akan menjadi hamba Allah yang paling banyak ibadahnya Karena mengapa demikian? Ya. Ketika Nabi alaihissalam bersabda, takutlah kamu dari hal-hal yang diharamkan. Kamu akan menjadi manusia yang paling banyak berbakti, beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena seorang yang meninggalkan kemaksiatan, dia tidak disibukkan oleh kemaksiatan itu. Dia memiliki banyak waktu untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Sekarang satu contoh. Seorang peminum homer. Dia minum sampai mabuk. Mabuknya itu berapa jam dia butuhkan. Misalnya mabuknya sampai 4 jam, 5 jam. Yang semestinya 4 jam, 5 jam ini bisa dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi karena dia mendekati pada yang diharamkan oleh Allah, maka dia meminum minuman keras itu, kemudian minuman itu menjadikan dia mabuk dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala selama sekian jam. semakin banyak waktu seseorang tatkala dia meninggalkan kemaksiatan, maka semakin banyak waktunya untuk dia berbuat ketaatan. Untuk dia berbuat ketaatan. Oleh karena itu Nabi Alaihissalam bersabda, Ittaqil maharim takun abadan nas. Jauhilah dari hal-hal yang mengharamkan, yang diharamkan. Kamu akan menjadi manusia yang paling beribadah kepada Allah Ta'ala. Seorang pacaran Padahal dilarang dalam Islam. Mencoba untuk mengenal seorang wanita, kemudian dia cinta pada wanita itu. Maka waktunya akan dihabiskan untuk apa? Memikirkan tentang wanita itu. Yang semestinya waktunya untuk berzikir, beribadah kepada Allah. Tapi sebentar-sebentar telepon, ya. sebentar-sebentar SMS, sebentar-sebentar lagi tidak tahu apa. Hari-harinya sibuk dengan memikirkan orang yang ya ya perempuan itu. Jadi benar-benar bahwa apabila seorang meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Taala, dia akan banyak waktunya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, kalimat takwa di dalam hadis-hadis Nabi alaihi wasallam disambung dengan kata-kata syubhat dengan syubhat sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang sahih innal halal bayyin sesungguhnya sesuatu yang halal itu adalah jelas wa innal haram bayyin dan bahwasanya sesuatu yang haram itu adalah jelas wa bainahuma mustabihatun dan antara keduanya ada hal-hal yang syubhat yang kabur La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak orang mengetahui tentang hal itu. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Maka barang siapa yang meninggalkan dia takut dari hal-hal yang syubhat, maka berarti dia telah membersihkan agama, dia telah berlepas diri demi agamanya dan kehormatan kehormatannya. Jadi ini di antara potongan hadis yang menerangkan bahawa hubungan atau kalimat takwa itu dikaitkan dengan kata-kata syubhat. Dengan demikian bahawa arti takwa adalah setelah kita simpulkan dari ayat al Quran dari sunnah-sunnah Nabi Alaihissalam maka makna takwa adalah ini makna yang hakiki antamala bi taatillah yaitu kamu melaksanakan ketaatan kepada Allah ala nurin min Allah di atas cahaya nur dari Allah azza wajalla mengapa kamu mengamalkan ketaatan itu dan petunjuk dari Allah tarju thawab Allah karena mengharapkan pahala di sisi Allah wa anta turuka ma'siyat Allah dan kamu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurin minallah dari bimbingan cahaya Allah Subhanahu wa taala takhafu iqab Allah engkau takut dari sanksi atau iqab Allah perkataan ini dari Talak bin Habib uh, radhiyallahu an dan demikian ikhwani fillah apabila seorang sampai pada derajat ketakwaan yang sebenarnya yang hakiki, maka pada saat itulah orang ini akan terbimbing. Ya, dia akan terbimbing dalam kehidupannya. Jadi pada hakikatnya makna takwa ini ada banyak dan tempatnya eh, makna takwa ini adalah mendalam. Eh bukan banyak, makna takwa itu adalah mendalam. Cuma kalimat ini banyak diucapkan tapi tidak pernah ditafsirkan. Ya. Maka dari itu Ya kalimat takwa itu ibarat sesuatu yang murah. Setiap Jumat kita dengar. Setiap ceramah-ceramah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Tapi apa makna takwa kepada Allah? Banyak. Takwa kepada Allah dalam ibadah kita. Takwa kepada Allah dalam tanggung jawab kita, dalam rumah tangga dan anak-anak kita. Takwa kepada Allah dalam tugas-tugas kita dalam pekerjaan dan amanah-amanah yang diberikan kepada kita, semuanya ini ada kaitannya dengan ketakwaan pada Allah Azza wa Apabila setiap orang ya dia itu benar-benar takwa kepada Allah dalam pekerjaannya, dalam amanah yang diberikan kepadanya, dan tugas dan tanggung jawabnya, maka akan terjadilah masyarakat yang yang masyarakat yang takwa kepada Allah Taala dan yang makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, tempatnya takwa. Di manakah tempatnya takwa itu? Tempatnya adalah di hati seorang. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasalam, "At-taqwa hahuna." Kemudian beliau menunjuk pada dada. Takwa itu di sini tempatnya. Ya. Di hati seorang, di jantungnya orang itu. Disitulah letaknya ketakwaan. Oleh karena itu Nabi Alaihissalam bersabda dalam hadis yang sahih, "Ala inna fil jasad mudghah." Ketahuilah bahwasanya dalam jasad seorang ada segumpal daging. Idza saluhat saluha sairu jasadi. Apabila dalam jasad itu atau apabila daging itu baik hal jasad kulluh maka akan baik pula jasad itu seluruhnya wa idza fasadat dan apabila sekumpal daging itu rusak apa kata Nabi alaihi wasallam fasadal jasad kulluh maka jasad itu pun akan rusak semuanya ala wahiyal qalbu ketahuilah itulah dia jantung manusia yang diartikan hati yaitu jantung maksudnya tempat beredarnya darah ini. Yang mana ketika seorang marah, maka yang berdejut jantungnya itu yang dimaksud kolbun. Ya, itu yang dimaksud kolbun. Itu jantung seseorang. Ya. Ikhwani fila rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dalam daurah ini dan ketahuilah bahwasanya akidah dan manhaj salaf tidak terlepas dari tazkiyatun nufus. Tidak terlepas dari akhlak dan moral, tidak terlepas dari ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau seorang bilang dia itu manhaj, berada di atas manhaj dan akidah salaf, tapi dia takut kepada Allah, hanya bisanya menuduh orang, hanya bisa membuat fitnah, hanya bisa menghalangi-halangi menghalang manusia dari jalan Allah, maka hati-hatilah mereka. Ya, hati-hatilah Ikhwani fillah mudah-mudahan saya kira sudah cukup apa yang disampaikan pada kesempatan ini dan insya Allah subhanahu wa taala pada kesempatan lain kita akan bertemu dengan materi yang yang lain. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami jawab. Yang pertama dari saudara kita Azam Malaysia. Pertanyaannya, Ustadz, apakah anak-anak perempuan bisa belajar ilmu-ilmu dunia? Di mana dalam menuntut ilmu berlaku percampuran lelaki dan perempuan. Apakah pandangan ahli ilmu terhadap masalah ini? Apakah nasihat ahli ilmu dalam masalah ini? Apabila ada sekolah-sekolah yang khusus ya untuk wanita dan tidak dicampur dengan laki-laki, itulah yang itulah yang itulah tempatnya belajar. Maka bagaimanapun tidak bisa kita mengatakan bahwa boleh seorang wanita belajar ilmu dunia baru bercampur dengan yang bukan jenisnya. Tidak ada ulama yang berfatwa demikian. Ya, tidak ada ulama yang berfatwa bolehnya seorang perempuan belajar ilmu-ilmu umum dan yang bercampur dengan laki-laki tidak. Kalaupun Ya, jadi pertama karena ilmu ini tidak wajib. Fardhu kifayah. Orang belajar ilmu umum fardhu kifayah. Kalau ada sebagian orang belajar, ya sudah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya uh, apa namanya? Kalaupun ada di antara orang atau wanita yang belajar ilmu umum dan di sekolahnya dia bercampur dengan laki-laki, maka Apabila dia ada alternatif lain untuk mencari sekolah lain yang tidak ada percampuran, maka dia harus pindah dari sekolah itu. Jika tidak dan terpaksa dan terpaksa betul, maka hendaknya dia tidak boleh menghalalkan perbuatannya. Dia harus merasa berdosa. Dia harus merasa melanggar bahwa dia melanggar peraturan Allah. Ya, dia harus merasa berdosa harus beristighfar mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini di sebuah pertanyaan tentang sholat. Ana baru saja membaca sebuah hadis yang melarang al-kaftu. Al-kaftu yaitu menggulung pakaian dan rambut dalam sholat. Di situ dijelaskan hal ini terlarang. Sedangkan selama ini untuk menghindari isbal, ana biasanya menggulung celana ana. Hari ini saat baru bagi ana, maka mohon penjelasan Ustaz. Begini, sebetulnya disebutkan dalam uh, sifat sholat Nabi oleh Al Albani suatu hadis yang mengatakan bahwa e, kita itu kalau sholat atau para e, Nabi SAW para sahabat kalau sholat itu pakaiannya tidak diangkat artinya begini bukan tidak diangkat tidak dikumpulkan misalnya anda memakai sarung ketika akan sujud biasanya itu sarungnya dikumpulkan ya artinya diangkat dua tangannya kemudian dikumpulkan antara di antara pahanya nah ini tidak ada tuntunannya yang benar itu adalah dibiarkan jadi bajunya misalnya pakai sop, pakai gamis, itu biarkan waktu sujud itu terlepas bajunya. Artinya biarkan dia itu leluasa. Demikian pula rambut disebutkan. Apabila seorang yang panjang rambutnya, ketika dia sujud, maka dibiarkan rambutnya itu pun ikut berjatuhan di tempat tempat sujud. Dengan tidak di, diangkatkan itu maksudnya. Tapi kalau dia pakai kopiah, ya, pakai peci, ya, lain lagi masalahnya. Nah, ini yang dimaksud dengan al-kaftu Allah Ta'ala a'lam. Adapun masalah isbal ini baik dalam waktu sholat ataupun di luar sholat, kita diperintahkan untuk mengangkat atau berpakaian yang di atas mata kaki. Ini tidak ada kaitannya dengan sholat atau tidak sholat. Ya, jadi uh, alangkah apa yang sesuai dengan sunnah Nabi Alaihissalam seorang itu hendaknya dia apa memakai pakaian celana atau sarung itu tidak menutup kedua mata kakinya Ya, tidak menutup kedua mata kaki, tapi di atas mata kakinya. Jadi hadis ini bukan baru, tapi ya mungkin anda, anda baru mengetahuinya. Maka laksanakanlah. Ya, bahwa ini ketika sholat, ketika ataupun di luar sholat, terutama masalah isbal, ini tidak ada kaitannya dengan sholat atau tidak sholat. Intinya bahwa kita tetap berupaya atau melaksanakan sunnah Nabi Alaihissalam, yaitu dengan Eh, tidak menutup kedua mata kaki wallahu taala a'lam Pertanyaan apakah cinta kepada dunia anak dan istri dapat mengotori hati? Saya balik bertanya, apa yang dimaksud dengan cinta kepada dunia? Kalau cinta kepada dunia, dia hanya hidupnya untuk mencari nafkah, mencari dunia dan seisinya, mengumpulkan harta benda, ya kemudian dia lupa kepada akhiratnya, inilah yang betul-betul mengotori hati seorang. Tapi kalau dia mencari dunia dalam arti mencari nafkah untuk anak dan istrinya sebagai kewajiban, kemudian agar hidupnya bisa cukup, dia bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, kalau dia hidup cukup, ini tidak tercela. Tidak tercela. Kemudian cinta kepada anak dan istri. Cinta kepada anak dan istri harus ada batasnya. Kita cinta kepada anak dan istri, cinta kepada istri itu wajar. Seorang suami cinta istrinya. Inilah fitrah manusia. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah memberikan hiasan dalam diri seorang yaitu untuk cinta kepada wanita, kepada wanita. Cinta kepada istrinya, ini hal yang yang wajar, tapi tidak boleh cinta kepada istri sampai menghalangi seorang dari sholat berjamaah. Kadang-kadang ada pengantin baru, Malam pertama itu subuhnya tidak sholat di masjid. Mungkin ada yang tidak sholat. Ini tidak dibenarkan. Ya. Ini tidak dibenarkan. Atau cinta kepada anak sampai menghalang-halangi dia dari ibadah kepada Allah, dari taat pada Allah, ini tidak dibolehkan. Ini yang justru akan merusak hati seorang. Ini yang tidak dibolehkan. Tapi kalau cinta yang wajar seorang anak ayah cinta pada anaknya ini hal-hal yang wajar. Nabi Alaihissalam cinta kepada anaknya Ibrahim. Waktu Ibrahim meninggal, Nabi SAW sedih dan nangis. Ini cinta-cinta yang yang wajar, tabiat manusia yang tidak melampaui batas. Maka hal seperti itu insya Allah tidak mengapa. Apakah seorang yang tidak yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah tapi tidak berpengaruh atau tidak membekas sama sekali termasuk orang-orang yang imannya sangat lemah, sangat rendah. Ini bisa jadi orang itu tidak terpengaruh berpengaruh dalam dirinya ketika mendengar ayat-ayat Allah bisa jadi karena dia tidak paham ya tentang ayat Allah apa yang di, yang dibacakan itu apa artinya. Lah, bagaimana seorang akan berpengaruh ayat Allah itu kalau dia tidak paham? Ya, sulit. ini banyak kaum muslimin tidak ngerti bahasa Arab. Tidak ngerti tentang ayat ayat Al-Quran apa maknanya. Nah, ini kadang-kadang sulit untuk mempengaruhi jiwa seorang. Jiwa seorang. Tapi dalam seorang yang paham, dia mengerti, ya. Kemudian dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan namun tidak berpengaruh, maka ini bukti kelemahan imannya. Ya, ini bukti kelemahan imannya. Tapi bukan berarti tidak ada iman. Cuma imannya lemah karena manusia bertingkat-tingkat. Keimanan itu ber, bertingkat-tingkat. Ada yang 100%, ada yang 50%, ada yang 70%, ada yang tinggal 5%. Itu tergantung masing-masing. Ya, tergantung. Masing-masing sesuai dengan imannya. Maka salah satu tanda lemahnya iman seseorang tatkala ayat-ayat Allah dibacakan tidak terpengaruh sama sekali pada dirinya. Tidak merubah dirinya dari ke kemungkaran kepada yang, yang baik. Nah, ini salah satu tanda bahwa orang itu lemah imannya. Allah taala a'lam. Ini ada sebuah pertanyaan. Ustadz di dalam Toriko Sufia, ini Toriko Sufia ya, ada pendapat menarik. pendapat menarik tentang hadis-hadis yang pada umumnya bermakna kalimat terakhir la ilaha illallah pasti nasur. Artinya barang siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini dia mengucapkan la ilaha illallah mas, dia akan masuk masuk surga. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah al jannah. Hadis ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Al-Hakim. Sehingga katanya mereka mengenyampingkan ibadah-ibadah lain seperti sholat dan lain-lain. Bagaimana pendapat antum? Ya jelas pendapat ini tidak benar dan tidak menarik sama sekali. Kalau penanya mengatakan ada pendapat menarik, tidak menarik. Ya. Karena seorang karena Toriko Sufia tatkala mengucapkan la ilaha illallah itu mereka bukan tidak ada caranya. Ada caranya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ada tarik nafas ini kalau baca ini ketika la atau la ilaha itu ada ada cara-cara tertentu yang tidak pernah cara ini diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Allah tidak pernah menurunkan dalil tentang kalau baca la ilaha illallah harus begini, harus begitu, tarik nafas dan lepas nafas tidak pernah ada dalam dunia Islam. Dalam Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Maka orang-orang ini pada hakikatnya orang-orang yang malas. Ya, mau enaknya. Ya, jadi cukup dengan la ilaha illallah, tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah ini dan itu, kemudian masuk surga. Ini sebetulnya diantara mereka orang-orang yang yang malas. Jadi pendapat ini jelas tidak benar bahwa ini menyelisihi tuntunan Nabi Alaihissalam. Nabi yang mengucapkan kalimat ini Barang siapa yang akhir kalam dengan ucapan la ilaha illallah dakhala jannah. Beliau saya bagaimana salatnya? Eh? Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang sudah pasti masuk surga. Di surga yang tertinggi. Bagaimana salatnya Nabi alaihi wassalam? Bukankah salat malamnya sampai kakinya terpecah-pecah dan membengkak? Lalu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, Bukankah anda telah diampuni oleh Allah dosa-dosamu yang terdahulu dan yang kemudian? Artinya bagaimana anda kau beribadah sampai seperti ini? Kata Nabi Alaihissalam, "Fala aku abdan syakura." Aku ingin menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Itu Nabi Alaihissalam. Jadi jelas ini bertentangan dengan tuntunan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang mau enaknya saja. Ya. Yang mau enak-enaknya saja. Oh cukup dengan kata la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sambil goyang kepala. Kemudian selesai masuk surga. <laughs> Masya Allah. Ya. Jadi intinya ini menyimpang dari tuntunan Nabi alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan hanya mencari ridho Allah tanpa ibadah. Pendapat antum bagaimana? Ya jelas. Bagaimana mendapat ridho Allah tanpa ibadah kepada Allah Taala? Ya. Bagaimana mendapat ridho Allah tanpa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Padahal mari kita lihat sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kita melihat sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang mereka orang-orang yang kita mengatakan radhiyallahu anhum. Allah ridho pada mereka. Semoga Allah ridho pada mereka. Bagaimana ibadah mereka? Ya. Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersamanya yaitu para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum mereka adalah orang-orang yang bersikap keras, tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama bainahum. Dan mereka orang-orang yang saling cinta, kasih sayang di antara mereka. Terus bagaimana para sahabat itu? Tarahum rukka'an sujadan. Kamu melihat mereka senantiasa ruku dan sujud. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka harapkan? Yabtaghuna fadlan minallah minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan karunia dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? sujud sujadan. Mereka ruku dan sujud, jihad di jalan Allah. Nah, bagaimana seorang ingin mendapat ridho Allah tanpa beribadah kepada Allah? Ya ini juga sama orang-orang tadi yang malas itu. Ya. Orang-orang yang yang malas itu. Ya, adanya toriko ini apa sih? Toriko-toriko yang ada ini. Ingin jalan pintas masuk surga. Ya. Malas sholat, tak mau puasa, tak mau ini. Bikin puasa sendiri, puasa putih. Ya. Bikin sholat sendiri. Ya. Malam ini sekian rokaat, malam ini sekian rokaat, malam ini sekian rokaat. Malam ini baca ini, malam ini baca itu, malam ini baca itu. Ini kan mau jalan pintas. Sebaliknya yang diperintahkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah, ditinggalkan sama mereka. Al-Quran ditinggalkan. Baca mawali. Jadi nah, kan jalan pintas. Orang-orang yang ingin cepat. Tapi salah jalan. Surga itu mahal. Khilatullah itu surga. Dan surga Allah itu mahal, gak murah. Sulit. Perlu ujian. Perlu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira enak. Sekedar la ilaha illallah masuk surga sudah habis. Tidak ada kewajiban lain, tidak. Semua akan diperhitungkan amal manusia. Jadi bahwa hanya mencari ridho Allah tanpa ibadah ini jelas sesat. Sesat. Cara berpikir yang salah dan keliru. Menyimpang dan sesat. Para malaikat, bagaimana ibadah mereka pada Allah? Mereka orang-orang yang mulia adalah makhluk Allah yang mulia. Sudah di surga, sudah di langit. Bagaimana ibadah mereka? Para nabi-nabi Allah, para wali-wali Allah bagaimana ibadah mereka? Ya. Jadi banyak orang-orang awam yang tertipu karena adanya manusia-manusia ingin mendapatkan harta dunia menipu manusia. Dapat amplop banyak, pokoknya kasih kartu surga. Anda ya nyumbang surga pasti surga. Ya banyak. Karena apa? Ingin makan harta umat. Ya, orang-orang jahil, orang-orang awam. Itu yang mau dimakan sama mereka. Maka dengan segala cara mereka buat. Dengan segala cara mereka buat. Untuk memakan harta manusia. Untuk makan harta manusia dengan jalan yang batil. Memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW agar mendapat syafaat. Salawat seperti apa yang dimaksud? Benar, kita diperintahkan untuk salawat. Bahkan Allah memberi contoh Dia mengatakan Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Tapi salawatnya Allah kepada Nabi lain dong. Dan salawatnya malaikat kepada Nabi. Jangan dikira sama. Jangan dikira Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama salli ta'ala Ibrahim. Tidak begitu dong. Salawatnya Allah kepada kepada Rasulullah SAW. Tidak begitu. Demikian pula salawatnya para malaikat kepada Nabi SAW. Demikian pula salawat orang mukmin. Ya ayuhalladzina amanu, sallu alaihi wasallimu taslimah. Wahai orang-orang yang beriman, maka salawatlah kepada kepadanya dan salamlah kepada kepadanya. Ini pun ada caranya. Di antara contoh salawat yang dimaksud atau contoh salawat yang diberikan oleh Nabi alaihissalam adalah salawat yang disebut salawat Ibrahimiyah yang kita baca pada waktu tasyahud terakhir atau tasyahud awal bagi mereka yang baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad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 anta nurun fawqa nur engkaulah cahaya di atas cahaya dan seterusnya banyak ya ini ada hal-hal yang melampaui batas ya mereka mengira dengan berbuat demikian kemudian sudah pasti kita yang ditarik oleh Rasulullah SAW tidak tidak tapi dan amal ibadah dan perbuatan apabila ada orang yang kurang amalnya atau dia berbuat dosa maka itulah yang nanti kalau memang dia berhak mendapat syafaat akan diberi syafaat oleh Nabi alaihi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Kemudian ditayangkan sini salah satu yang bid'ah. Salah satu contoh salat yang bid'ah yang tidak contohnya yang ada ada ada ada ada syiriknya yaitu salat nariyah yang mengatakan tanhalu bil uqad dengan Nabi SAW akan terbuka segala ikatan. Yang membuka segala ikatan bukan Nabi SAW. Yang membuka ikatan, yang membuka, yang melapangkan seorang dari kesulitan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya sangat terkejut ketika pernah suatu saat saya mendengar seorang mengatakan, Alhamdulillah ketika itu ada banyak kekacauan di Indonesia. Dia mengatakan bahwa kita ini alhamdulillah di Surabaya tidak ada kekacauan. Karena apa katanya? Karena kita memiliki paku bumi. Apa sih yang dimaksud paku bumi? Saya tanyakan apa sih anda maksud paku bumi? Adanya kuburan Sunan Ampel, naudzubillah min dzalik. Yang menyelamatkan kita, yang menjaga keamanan kita, yang memberikan rizki kita. Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Sunan Ampel. Kita tidak butuh kepada Sunan Ampel Sunan Ampel butuh kepada doa-doa dari orang-orang yang hidup untuk mendoakannya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Ini akidah yang benar. Ya. Jadi sampai demikian kepercayaan umat ini dan kebergantungan mereka kepada selain Allah. Bagaimana negeri ini akan makmur? Baldatan tayyiban rabbun ghafur. Apalagi kalau ada enteki, Mars enteki. Baldatan tayyiban ya, rabbun Telanjang di mana-mana, syirik di mana-mana, bid'ah di mana-mana. Gimana kan makmur? Ya. Maka tidak ada jalan kecuali kembali kepada agama Allah yang benar dengan cara yang baik. Kita berdakwah mengajak manusia kaum muslimin untuk kembali kepada Allah dengan jalan dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. sini ada sebuah permintaan untuk nasihat agar kita dapat mensucikan diri kita Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali dan beberapa tambahan yang saya sampaikan tadi itu sudah merupakan cakupan dalam masalah ini. Artinya setiap amal ketaatan yang dilakukan oleh seorang itu akan menambah akan apa mensucikan jiwanya dan dirinya. Kemudian supaya Anda mengetahui mensucikan diri itu bukan hal yang mudah. Dalam taat pada Allah kita ini perlu kesabaran. Harus bersabar. Orang yang memegang agama di zaman ini ibarat orang yang memegang api di tangannya. Tantangan itu datang dari keluarga, dari saudara kita, dari ayah, dari ibu. Nah, kita harus bersabar dalam beribadah pada Allah, mohon pada Allah perlindungan. Kita mencari teman yang baik, ya, istiqomah dalam amal kita, terutama teman membaca, menghadiri pengajian-pengajian. Ya. Ini termasuk hal-hal sarana-sarana yang dapat mensucikan jiwa seorang. Kemudian memakan yang halal ini sangat penting. Ya, memakan barang yang halal yang masuk dalam perut kita ini. Kalau itu halal akan membuat kita bisa beramal soleh. Makanya Allah mengatakan kepada para rasul, "Ya ayyuhar rasul, kulu minat tayyibati ma razaqnakum." Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan apa yang kami berikan pada kalian. Wa'malu soleha dan beramal solehlah kamu. Jadi perintah amal soleh yang Allah perintahkan kepada para nabi dan para rasul setelah Allah memerintahkan kepada mereka untuk memakan yang baik-baik. Baru diperintahkan untuk beramal soleh. Jadi amal soleh, jadi makanan itu sangat pengaruh pada diri seorang. Apabila makanan yang masuk dalam perutnya halal, maka akan tumbuh daging-daging yang halal dalam dirinya. Ini akan mendorong dia untuk beribadah dan taat pada Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya apabila yang dimakan haram, makan riba, ya maling punya orang dimakan, mencuri, menipu, ya, timbangan ditipu, meteran ditipu kemudian dimakan semuanya, maka makanan-makanan yang masuk dalam perutnya itu bukan malah membuat dia semakin taat pada Allah, tapi satu kemaksiatan akan menimbulkan kemaksiatan yang lain. Karena setiap hasanat ada ada ada ada ada akhwat. Artinya begini, satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang akan menarik pada kebaikan yang lainnya. Demikian pula jadi dikatakan oleh para ulama, innalil hasanati Akhwat, wa lis sayyiati Akhwat. Sesungguhnya satu kebaikan itu akan menarik pada kebaikan yang lain. Demikian pula satu kejahatan, satu keburukan itu akan menarik kepada keburukan yang lain. Ya. Satu contoh, seorang berbohong. Bohong itu jelek. Ketika dia bertamu, datang subuh-subuh di rumah seorang dari Bungurasi. Kemudian ditanya, kamu ini sudah sarapan apa belum? Sama tuan rumahnya bertanya. Apabila dia jujur, selesai masalahnya. Saya belum sarapan, titik, sudah habis. Malah disiapkan makanan untuk untuk dia. Tapi kalau dia bohong, ya, kalau dia sudah sarapan, Lalu ditanya oleh orang ini tuan rumahnya, pertanyaan kedua. Sarapan apa yang kamu makan? Atau kamu makan apa ketika sarapan itu? Ini pasti bohong. Karena awal mulanya sudah bohong. Ya harus kedua dong bohong. Oh tadi saya makan soto sapi. <laughs> ya. Sudah dua kesalahan. Ditanya lagi. Kamu minum apa? Ya bohong lagi. Minum jeruk. <laughs> minum jeruk anget. Jadi kalau ditanya terus dari satu kesalahan atau satu kemaksiatan dilakukan, apabila dikejar akan terjadi kemaksiatan-kemaksiatan berikutnya. Maka dari itu setiap setiap satu kebaikan akan menarik kepada kebaikan yang lain. Sebaliknya satu kejelekan akan menarik kepada kejelekan yang yang lain. Bertahap tahap demi tahap. Maka dari itu, apabila seorang terjerumus dalam suatu kemaksiatan, hendaknya dia berhenti dari kemaksiatan itu. Jangan diulur-ulur. Oh nanti, nanti, nanti, nanti. Dan nanti bahaya. Kalau sudah jauh larinya, itu ber, berbahaya. Kalau sudah jauh akan berbahaya. Ikhwan imani rahimani wa rahimakumullah. Inilah diantara hal-hal yang dapat disampaikan pada pertemuan dan kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri